صلوا عليه وسلموا حتى جنة ونعيما صلوا عليه سلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما إن الصلاة إن الصلاة على النبي وآله فرض Coba dibuka Kita akan baca kosidah dikit lagi boleh? Nanti kosidah ini akan saya apa namanya jelaskan isinya akan kita nikmati. Tapi sebelumnya saya mau nanya, yang di jalan sonnya nyala atau atau mati? Sudah nyala ya? Tadi ada laporan soundnya mati ya. Boleh saya nanya lagi, ini kira-kira yang di jalan posisinya dari mana sampai ke mana? Dari jembatan sampai ke mana? Nanti tolong diinfokan ke saya ya, biar kita bisa menyapa siapa yang ada di di sana. Jadi mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu yang duduknya di jalanan. Insya Allah dua bulan lagi kalau jenengan ke sini duduknya nggak di jalanan. insyaallah ya la haula wala quwata illa billah صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن بالجلال مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسفو على النبي وآله فرض فمن ينكرهنا لجحيما من لم يصلي لم يفز بشفاعته وسند عن النبي عقيبا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلم تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجلال مقيما اللهم صل وسلم وبارك عليه Tadi di sini dikatakan Sallu alaihi wasallimu taslima Hei umat Islam Hendaknya kalian bersolawat Dan bersalam sebanyak mungkin Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hatta tanalu Jannatan wa na'ima Sehingga Kalian akan mendapatkan Jannatan surga Dan segala kenikmatannya Allahu yajzi Man yusalli مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما الله membalas setiap orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali Allah balas dengan sepuluh solawat dari Allah Ta'ala وَيَسْكُنُ فِي الْجِنَانِ مُقِيمًا dan orang yang mau bersolawat kepada Nabi Masa Salam dan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali solawat يَسْكُنُ فِي الْجِنَانِ مُقِيمًا dia akan tinggal di surga abadi selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Inna salata ala rasuli wa alihi fardun. Sungguhnya, solawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW adalah fardun. Kewajiban bagi setiap muslim yang Allah berikan kepada muslim manapun dan siapapun muslimnya wajib bersolawat kepada Nabi dan wajib bersolawat kepada Nabi, keluarga Nabi Muhammad SAW. Faman yungkiruha, siapa yang mengingkari kewajiban solawat kepada Nabi dan mengingkari kewajiban solawat kepada keluarga Nabi, maka nala jahima, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam. Dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hendaknya kalian banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sehingga kalian mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Suatu pagi Baginda Muhammad SAW keluar dari rumah Tampak wajahnya berseri-seri Rasul itu dalam kondisi yang biasa Wajahnya udah berseri-seri Wajahnya menyenangkan Wajahnya menyejukkan Wajahnya menenteramkan, Wajahnya mendamaikan Wajahnya membuat yang gelap menjadi sirna Wajahnya membuat yang galau pun menjadi bahagia Itu dalam kondisi yang biasa Tetapi pagi itu di luar kebiasaan sangat luar biasa wajah Nabi tampak sangat berbahagia dan para sahabat pun takjub melihat keindahan para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keindahan wajah Rasul yang yang indahnya melebihi saat-saat sebelumnya maka sahabat pun mengerti Rasul barusan mendapatkan sesuatu yang luar biasa Rasul barusan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka ditanyalah oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, mengapa kami melihat wajahmu sangat berbahagia?" Maka Rasul pun menyatakan, "Baru saja malaikat Jibril datang menghadap kepadaku. Baru saja malaikat Jibril datang menghadapku dan mengatakan, "Absyir, berbahagialah Karena Allah subhanahu wa ta'ala baru saja memerintahkan aku, kata Malaikat Jibril, untuk menyampaikan salamnya Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengatakan sesungguhnya siapapun dari umatmu yang mau bersolawat kepadamu satu kali, Allah akan langsung bersolawat kepadanya sepuluh kali. Inilah yang membuat Rasulullah berbahagia. Karena dengan sepuluh solawat Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah tidak ada satu muslim pun yang akan masuk neraka. Setiap muslim akan masuk surganya Allah. Dan itulah harapan Nabi Muhammad SAW. Seluruh jami umatih, seluruh umatnya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul pernah menyatakan seluruh umat ini tidak akan masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Rasul mengatakan wala ana, tidak pula aku, aku tidak akan masuk surga dengan amalku. Semuanya akan masuk surga dengan rahmatnya Allah hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta dan sungguh beruntung kita umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan bagian terbesar dari rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW umat yang lain iri kepada kita semua umat yang lain bahkan Nabi-Nabi yang lain iri kepada kita umatnya Rasulullah Karena rahmatnya Rasulullah yang besar ini oleh Rasul digerojokkan kepada umatnya. Diberikan kepada umatnya. Dihadiahkan kepada umatnya. Dan Allah menyatakan siapa yang sholawat satu kali. Allah berikan sepuluh sholawat. Artinya Allah menggerojok rahmatnya yang menjadi penyebab masuk surga tersebut. Lantaran orang mau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Lantaran orang mau solawat pada Rasulullah. Terkadang orang menganggap remeh duduk bersolawat. Kalau kita baca Sahih Al-Bukhari, di situ Rasulullah menyatakan, sungguh akan menyesal. Sungguh akan menyesal. Bil makna, orang yang duduk. Orang yang duduk, dia tidak berzikir kepada Allah dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang duduk, duduk biasa. Bukan duduk di majelis zikir, duduk biasa di rumahnya. Atau dia duduk di, di suatu tempat dia tidak mau sekali berzikir dan tidak mau sekali bersolawat pada Rasul. Rasul menyatakan duduknya itu akan membawa penyesalan baginya kelak di hari kiamat. Oke oh, Alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala kaki kita dipaksa, tangan kita dipaksa, badan kita dipaksa untuk hadir di majlis ini dan majlis-majlis yang lain yang serupa. Lisan kita dipaksa untuk apa? Untuk solawat pada Rasulullah SAW. Ini pertanda insya Allah semua orang yang hadir di sini ataupun di majelis-majelis yang serupa ini dimanapun berada orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidaklah Allah mencintai seorang hamba kecuali lisan hamba itu akan digunakan oleh Allah untuk memuji kekasih Allah Taala yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah katakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi para malaikat bersalawat kepada Nabi hei orang-orang yang beriman hendaknya kalian ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat dan salam kepada Nabi karena itu para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan wujub salat ala Nabi kewajiban bersalawat kepada Rasulullah SAW hukum bersalawat bukanlah sunnah hukum bersolawat adalah wajib. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Kapan kewajiban solawat itu diberlakukan? Imam Syafi'i mengatakan kewajiban bersolawat ini kepada Nabi Muhammad SAW diberlakukan pada setiap solat, pada atahiyat akhir. Di situ wajib solawat bukan cuma kepada Nabi, tapi solawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga barang siapa untuk menunjukkan keagungannya solawat. Barang siapa yang solat, sehusu apapun solatnya, sepanjang apapun solatnya, seindah apapun solatnya, sehebat apapun solatnya, sebesar apapun jamaahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia menutup solawatnya, solatnya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Mengapa keluarga Nabi dicantumkan? Karena Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, katakan kepada seluruh umatmu, Aku tidak minta balasan apa-apa illal mawaddata fil kurba, kecuali rasa cinta pada keluargaku. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita diwajibkan oleh Allah mendoakan seluruh keluarga Nabi. Setiap solat kita disuruh mendoakan. Insya Allah dengan kita mau bersolawat pada Rasul, mau bersolawat pada keluarga Rasul, maka solawat itu akan kembali kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di sini, hening. Gak ada suara, yang ada nih. Dan niatnya cuma satu. Saya mau nanya. Kira-kira kalau kita sekarang bisa melihat Rasulullah SAW mau atau nggak mau? Pengen atau nggak pengen? Seneng atau nggak seneng? Yang jadi masalah udah bisa belum? Kenapa kok belum bisa? Tapi kabar gembira kalau kita nggak bisa, Rasul bisa. Kalau kita nggak bisa, Rasulullah bisa melihat kita. Rasulullah bisa mendengar kita. Rasulullah bisa mendatangi kita. Rasulullah bisa menyebut nama kita. Karena itu Rasul memberikan semangat terus kepada umatnya. Jangan kalian jadikan makamku, kuburku seperti hari raya. Para ulama mengatakan seperti hari raya yang ramenya cuma setahun sekali. Ziarahnya cuma setahun sekali. Jangan seperti itu. Kunjungi aku yang sering. Makna yang tersembunyi seperti itu. Kemudian Rasul ngasih kabar gembira. Kalau enggak bisa, dimanapun kalian berada, ucapkan salam kepadaku, maka salammu akan nyampe kepada aku, dan aku pun menjawab, waalaikumsalam. Dan untukmu juga ucapan salam. Makanya ahlu sunnah wal jamaah diajak bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib Salam عليك صلوات الله عليك Tadi dibaca Ya Sayyidah Sadat cuma Akhina Ali malam hari ini Konsentrasinya buyar tadi dikit Mungkin grogi kena majlisnya ini ya Konsentrasinya buyar Ya Sayyidah Sadat Jiktuka qasidan Ini syair menurut riwayat walaupun ada orang yang membantah menyanggah, syair ini menurut riwayat adalah karya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Karya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Diceritakan di situ walaupun di kitab Al-Mustatraf syair ini juga dikutip. Pengarang kitab Al-Mustatraf mengatakan saya baca ini ketika saya ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak mengatakan saya mengarang ini tidak. Imam Abu Hanifah menurut riwayat beliau yang ngarang. Ceritanya bagaimana? Imam Abu Hanifah itu nulis syair pujian pada Rasulullah SAW. Ya. Ya Sayyidah Sadati Ciktuka Qasidan Wahai pemimpinnya Seluruh pemimpin cik Ciktuka Qasidan Aku mendatangimu dengan sebuah tujuan Ini niatmu ziarah. Sayyidina uh, Imam Abu Hanifah Tulis syair panjang Cuma tadi disingkat Kalau dibaca semua rampungnya subuh di majelis ini Panjang gitu ya Panjang sekali Selesai nulis itu, maka disimpan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau berniat, saya akan bacakan ini di hadapan Rasulullah SAW. Saya akan ziarah. Saya akan baca ini di hadapan Rasulullah di makamnya. Berangkatlah Imam Abu Hanifah. Tapi beliau heran, Madinah saat itu ya, di masa Imam Abu Hanifah tidak seperti sekarang. Madinah di dewasa itu tidak seperti sekarang karena pemerintahnya berbeda. Madinah dewasa itu pemerintahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sayyidina Abu Hanifah begitu sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, dengar suara muadzin. Sebelum azan itu membacakan qasidah ya sayyidah sadati jituka qasidan. Semua yang ditulis Imam Abu Hanifah dibacakan sama muadzin. Heran Imam Abu Hanifah heran. Wong saya ini nulis nggak ada yang tahu. Saya kantongi, nggak ada yang ngerti. Ini kok sudah sampai di Madinah dibacakan muadzin. Maka selesai bertemu Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah dengan muadzin. Beliau bertanya, "Dari siapa dan dari mana kamu dapatkan puisi ini, syair ini?" Beliau jawab, "Aku dapatkan dari Rasulullah SAW." Aku dapatkan dari Rasulullah SAW. Kaget Imam Abu Hanifah. Maksudmu dari Rasulullah? Aku bermimpi Imam Abu Hanifah mendatangi Rasulullah SAW kemudian membacakan syair ini di hadapan Rasulullah SAW. Ini muadzinnya nggak ngerti kalau di hadapannya Imam Abu Hanifah ini. Aku bertemu Imam Abu Hanifah lagi mendatangi Rasul membacakan syair ini di hadapan Rasulullah SAW sampai selesai. Dan aku menghafalnya. Aku menghafalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sidgun niat yang luar biasa. Walaupun syair ini belum dibacakan, Seorang muadzin di, di Masjid Nabawi di kala itu sudah mendengarnya dan melihat Imam Abu Hanifah dalam mimpi mendatangi Rasulullah SAW. Yakni magbul indah Rasulullah SAW. Pujian ini menyampaikan beliau kepada Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita muji-muji Rasulullah seperti ini, ini membuat Rasulullah bahagia. Dan kalau Rasul bahagia, Allah pun ridho. Apa yang buat Rasul bahagia, Allah pun ridho. Apa yang buat Rasul senang, Allah pun ridho bukan suatu yang sia-sia, bukan suatu yang gak ada manfaatnya, bukan sesuatu yang menghambur-hamburkan. Kita kumpul untuk ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita andalkan? Solat. Mohon maaf, solat kita ini coba lihat lah, sudah bagus atau sangat jelek? Jujur, sangat jelek. Sangat jelek. Puasa, sudah bagus atau sangat buruk? Sangat buruk. Tadi yang menyebabkan belum bisa melihat mata kan? Melihat dengan ma mata. Mata kita ini sangat bagus atau sering yang nggak bagus? Sering lihat yang nggak nggak bagus. Ini mata mata kita. Makanya ya ruh model ayan kata Habib Ali Al-Habsyi dalam syairnya, "Hei, hatrah orang-orang yang matanya belean, lihat nggak kalau Rasulullah datang gitu." Jadi Rasulullah datang nggak ada yang bisa lihat. Pernah kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu beliau lagi ceramah Beliau lagi ceramah radhiyallahu anhu, tiba-tiba beliau menghentikan ceramahnya turun dari mimbar. Turun dari mimbar, beliau duduk bersimpuh di depan muridnya yang lagi tidur ketika beliau ceramah. Muridnya itu di depan sendiri tapi tidur. Imam apa namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau lagi ceramah, lihat muridnya tidur, berhenti ceramah, turun dari mimbar, duduk bersimpuh khusyuk, seakan-akan muridnya itu guru sedangkan gurunya adalah murid. Maka murid yang lain heran, ini yang tidur ngorok ini kok luar biasa nih ya. Sampai guru saya bersimpuh seperti itu. Setelah sekian saat, muridnya terbangun kaget, kok ada gurunya di di depannya. Maka Syabul Qadir Al-Jilani mengatakan, apa yang disampaikan Rasul kepadamu tadi, pegang ya, di, dipertahankan. Ya, dengarkan baik-baik. Kemudian beliau naik ke mimbar ceramah lagi. Artinya apa? Semua yang hadir nggak lihat kalau murid itu lagi mimpi bertemu Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Al Jilani melihat Rasulullah hadir dalam mimpi muridnya karena tidak ada judulnya Rasul itu mimpi khayalan. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa bermimpi bertemu aku, dia betul-betul bertemu aku. Di orang lain alam mimpi, tapi buat orang yang bisa melihat, yang matanya enggak belekan, maka dia bisa melihat betul-betul Rasulullah hadir sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu murid-murid enggak ada yang lihat, tapi ini gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa bisa melihat. Lah mata kita ini, kita ini mata jujur saja. Diracuni oleh banyak hal. Baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja. Mata kita kotor. Nah, terus apa kira-kira nanti di hari kiamat kita bisa melihat Rasulullah SAW? Nah, di dunia saja kita belum bisa. Nauzubillah min Nah, di akhirat kira-kira bisa enggak? Orang-orang yang soleh karena takut di akhirat nanti enggak bisa lihat, maka berjuang. Siapa yang bisa melihat di dunia pasti akan bisa lihat di akhirat. Beliau-beliau berjuang kami di dunia harus bisa melihat Rasulullah SAW. Karena melihat Rasulullah itu syarat keberhasilan. Kalau orang pengen berhasil, ya lihat Rasulullah berjuang di situ. Maka dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala suatu malam Sayyidatuna Aisyah itu jarumnya kan jatuh, jahit. Jadi istri Rasul itu ya jahit sendiri. Jarumnya jatuh. Lantainya bukan keramik, tapi lantainya pasir. Lantainya pasir. Cari enggak kepegang, enggak ketemu. Ya, jarum jatuh di pasir. Nyari, Nyarinya kira-kira mudah atau susah itu? Susah. Pakai tintir lagi, tintir yang redup. Tiba-tiba Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah. Datang dari luar gitu, masuk. Begitu pintu dibuka, rumah itu jadi terang benderang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah yang lagi duduk nyari jarum tadi, tiba-tiba bisa lihat jarumnya ada. Maka tidak ngambil jarumnya, langsung noleh ke arah ke arah sumber cahaya. Dan yang dilihat adalah kekasihnya, yang dilihat adalah suaminya tercinta, yang dilihat adalah pujaan hatinya. Maka dengan sangat romantis Sayyidatuna Aisyah mengatakan ma'adwa wajhak ya Rasulullah. Duhai Rasulullah, sungguh sangat bercahaya wajahmu ini. Sungguh sangat bercahaya. Maka Rasul pun menambahkan mengomentari ucapan Sayyidatuna Aisyah itu dengan kalimat ya, sungguh celaka alwailu liman lam yarani yaumil qiyamah oh, kama qala Sungguh celaka orang nanti yang di hari kiamat gak bisa lihat aku. Karena wajah yang ganteng begitu, wajah yang bercahaya begitu, wajah yang terang benderang begitu, Tadi dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam syairnya, sesungguhnya matahari itu bersinar karena ada sinarnya Rasulullah SAW. Matahari cuma menyantulkan sinarnya Rasulullah SAW. Rembulan di kala purnama, purnamanya rembulan itu dia memakai keindahan, keindahan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Andai kata tidak diberi keindahan cahaya, cahayamu wahai Rasul, rembulan itu tidak akan pernah indah di kala pur, purnama. Matahari tidak akan mampu menyinarkan cah cahayanya. Wajah yang begitu terang cahayanya, tapi tidak menyilokan. Kenapa di hari kiamat tidak bisa dilihat? Maka tanya Aisyah radhiyallahu anha Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa kau nggak bisa lihat?" Heran tuh, begini kau nggak bisa li lihat. Orang nggak buta, orangnya nggak nggak tunanetra, nggak rabun, nggak macam-macam, kau nggak bisa lihat kenapa? Beliau mengatakan, "Karena orangnya kikir." Orangnya pelit. Karena pelit dia nggak bisa lihat aku. Pelit bagaimana ya Rasulullah? Siapa yang engkau anggap pelit ya Rasulullah? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayh. Yang enggak bisa lihat aku orang pelit, orang pelit yang kumaksud adalah dia yang ketika disebutkan namaku, dia enggan bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dengar tentang Rasulullah kok enggak mau solawat, itu dianggap pelit sama Rasulullah. Dan itu tidak mau solawatnya, malasnya bersolawat, menyebabkan dia terhijab dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga enggak bisa lihat Rasul, Rasulullah. Berarti makna sebaliknya. Siapa yang rajin solawat, dia akan bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Nah, saya penasaran kan, nanya sama Mbah Umar, Mbah Umar tumbuh, Mbah Umar syahid. Mbah pernah ketemu Rasulullah SAW? Jawabannya, yuk iya. tahu, pernah. Mbah Umar kan kalau ngomong enak gitu ya. Nanti caranya bagaimana? Beliau nggak mengatakan baca Yasin, khatamkan Al-Quran, enggak. Ya, untuk ketemu Rasulullah ini lain gitu ya. Ada ada khususiah gitu. Seperti Rasul mengajarkan kalau pengen hajat kabul apa? Ya salat hajat gitu. Ya salat hajat. Ini pengen ketemu Rasulullah apa mbak? Caranya bagaimana biar bisa lihat Rasulullah? Yo, maca selawat sing akeh. Baca selawat yang yang banyak. Berapa kali? Yo maca terus nanti ditemoni, nah, urung ditemoni aja mandek. Nah, ini yang kita tuh nggak mau gitu loh. Kita, oh saya udah satu hari seratus sudah banyak. Padahal ulama mengatakan dikatakan banyak bersolawat itu minimal 300 tiap hari. Itu minimal. Jadi kalau belum sampai angka 300 masih sedikit. Tapi nggak bakhil, nggak. Eh tapi masih sedikit. Kalau udah 300 itu sudah sudah termasuk kategori ba, banyak. Lah orang-orang dulu itu jalannya solawat. Duduknya solawat. Makanya kita ingat Imam Jazuli. Masih ingat kan kisah Imam Jazuli radhiyallahu ta'ala Sampai ngarang kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu satu buku isinya cuma semua solawat solawat. Oleh yang begitu-begitu dianggap ini khurafat, ini musyrik dan lain sebagainya ya terserah yang menganggap. Imam Jazuli ketika ditanya, kenapa sampai mengarang dalai Khairat padahal beliau ini seorang faqih, ahli tafsir, ahli fikih, kok ngarang buku solawat? Sepertinya itu buku solawat tuh nggak nggak ilmiah gitu loh. Kalau ngarang dalil-dalil tentang solat itu ilmiah, dalil-dalil tentang puasa itu ilmiah. Nah, kalau ngarang kumpulan solawat ini terus ilmiahnya apa? Masa seorang ulama kok nulis buku kumpulan solawat? Maka beliau menjelaskan, saya suatu hari lewat padang Sahara, bekal air saya habis. Kemudian ada sumur, ada timba, nggak ada talinya. Ya, ada timba nggak ada talinya. Maka saya cari tali. Di riwayat yang lain ada sumur nggak ada tim timbanya. Maka cari timba sama ta, tali, terserah riwayat yang mana. Intinya ada sumurnya, airnya <laughs> ada, alat buat ngambilnya nggak ada. Maka cari muter nggak ketemu. Terus ada anak perempuan kecil, anak-anak balita. Masih di bawah 5 tahun, anak-anak itu. Anak-anak ini kemudian ditanya tanya sama Imam Jazuli, "Wahai Bapak, Bapak kok kelihatan kebingungan kenapa?" "Nah, ini saya butuh air. Sumurnya ada, airnya ada, cuman timbanya nggak ada." "Oh, Bapak butuh air." "Iya." Maka anak kecil ini jalan ke arah sumur tadi, kemudian melongok sedikit, sumurnya diludain. Coba kalau kalau yang praktek Anda dianggap kurang ajar kan? Oh ini orang sudah pengen minum tambah sumurnya dilu ludahin. Jadi jangan dipraktekkan di rumah masing-masing. Jelas beda nanti hasilnya. Begitu diludahin, aneh yang terjadi. Air itu naik. Gak pakai timba. Jadi bukan cari timba, airnya itu dibuat naik. Naik. Lah Imam Jazuli kan kaget. Ini anak kecil ini kok sakti betul ini. Dia bisa buat air sumur naik. Kita mau naikkan air sumur itu butuh apa itu? Jet pump, ya kan? Kita butuh macam-macam kan? Ada pompa tangan, kita butuh macam-macam. Ini dah Diludahin naik. Kalau kira-kira jenengan yang ludahin tambah naik atau tambah amblek gitu. Eh, silakan dipraktekkan kalau begitu ya, mengetes ya. Naik naik meluber, terus anak ini ngomong silakan bapak kalau mau minum, mau ambil buat bekal dan lain sebagainya. Anak ini mau pergi, Imam Jazuli jadi nggak tertarik sama minumnya, nggak tertarik. Maka dita nak nak nak nak, nak. tunggu sebentar. Ada apa Pak? Kamu tadi ini ngapain? Kok sampai air ini bisa naik? Apa yang kamu lakukan? Pak, bukan urusan Bapak. Urusan Bapak butuh air, air sudah ada, nggak usah banyak nanya apa yang saya lakukan. Jadi anak kecil ini ternyata lisannya tajam gitu ya. Memang min husni islami mar'i tarkuhu mala yakni. Itu sabda Rasulullah sambil makna. Ciri-ciri orang Islam yang baik itu dia nggak mau ikut campur sesuatu yang bukan urusannya gitu. Nggak penting-penting tuh nggak usah diurusi. Nah, kalau kita kan nggak, yang bukan urusannya ya di, diurusi ya. ya berarti kita ini Islamnya belum baik. Nah, min min dzalik. Akhirnya maksa Imam Jazuli. Enggak, pokoknya saya pengen tahu. Anak kecil ini nanya. Lah bapaknya siapa toh kok maksa-maksa pengen tahu? Saya Syekh Jazuli. Oh, bapak. Ulama yang terkenal di kota itu ternyata bapak orangnya. Iya. Ya Allah Pak, cuman begini aja kok Bapak nggak bisa toh Pak. Ini kalimatnya lebih menjengkelkan ya. Cuman beginian Bapak kok tidak bisa. Seperti dihantam Imam Jazuli, seperti dipukul gitu kan. Maka anak anak kecil tadi ngomong, "Iyalah Pak, karena Bapak ini orang baik, sudah bantu Rasulullah dakwah, ngajar orang di sana sini, nuliskan ilmu ya Rasulullah. Saya mau tahu, mau kasih tahu rahasia saya." "Lah apa rahasiamu?" "Saya itu cuman tadi baca solawat terus saya ludahin." baca solawat terus diludahkan. Terus airnya naik. lo kok bisa naik? Sebab saya itu tidak melangkahkan kaki dan tidak duduk, tidak berdiam, tidak bergerak. Kecuali lisan saya selalu solawat pada Rasulullah SAW. Ini ini pakai ilmunya Mbah Umar tadi. Ya terus. <laughs> Bacalah tuh, terus. Nah kalau kita bacanya terus atau Jujur saja, jujur ya. Tadi ini di majelis maulid, majelis yang genah, majelis solawat. Oh dijak solawat, dijak mingkem, kabeh gitu ya. Ini majelis solawat. Ya, apa misalnya ya? Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim. Cuman dengarkan temannya dok. Lisannya nggak mau gerak. Jangankan di jalan, jangankan di rumah, jalankan di luar. ayah, Allahumma salli wa sallim. Mestinya semuanya, coba kan. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم Nah kalau maulid begini kan ya langsung wong don redeg. Malaikat goncang di langit turun malaikat. Uh, itu ada suara salawat dari mana itu? Berdatangan. Tapi kalau salawatnya Allahumma sholli wa satu orang yang baca, yang lain tidak baca ya ruginya luar biasa. Jelas? Nah, jadi jenengan pengen surga? Pengen. Pengen lihat Rasulullah? Pengen. Caranya gampang atau susah? Gampang. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا في الجنان مقيما Kalau saya lanjutkan Ustadz Ali Maksum nanti tidak dipakai lagi karena kalah merdu sama saya. Jadi cukup sekian ya, cukup segi sekian. Jelas inti yang saya sampaikan? Apa intinya? Perbanyak solawat. Jadikan itu senjata, pegangan ya. Jadikan pe pegangan. Nah, kadang ada orang itu hadir di masjid solawat tapi nggak solawat. Nah, ini iman-iman. Sudah bagus tapi eman eman. Yang lain dapat rezeki banyak, dia dapatnya cuma se sedikit. Tapi alhamdulillah kok teman-temannya ahli solawat itu apian. Kalau dapat banyak nanti didum sama yang lain. Ya, eh, tetap hidup sama yang lain. Hadirin terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya semua mengucapkan jazakumullah khairul jazak fid dunya wal ukhra. Karena sudah mau datang ke sini. Saya mau absen dikit boleh? Dari yang jauh. Ada yang dari Jakarta di sini? Ada. Purwakarta? Tuh, Purwakarta ada. Bandung? Mungkin di luar sana ya. Yang dari Jogja? Oh, Dirbib gitu ya. Jogja. Yang dari deket dulu deh. Solo, Solo, Solo. <laughs> Solo. Banyak gitu kan. Yang dari Seragen. Coba teriak hadir gitu ya. Yang dari Seragen. Nah, ya. Dari Jogja. Dari Boyolali. Dari Bawen. Dari Ungaran. Semarang. Dari Demak. Jepara. Ini Demak Jepara ngumpul di sini ya. Ya, yang dari Karanganyar. Nah, dari Magetan 100 orang. Dari Magetan 100 orang nih, satu satu bis gitu kan. Ya, dua bis. Oh ya dua bis gitu ya. Yang mimpin Laskar TNI. Ya, teman kita dari TNI yang mimpin. Kemudian yang dari Sukarjo Hadir. Yang dari Klaten? Hadir. Yang belum saya panggil? Ya. Nanti kalau satu-satu ya rampungnya su subuh. Artinya majlis ini mewakili Indonesia Raya, bukan cuma Solo Solo Raya, mewakili Indonesia Raya. Teman-teman yang di di YouTube protes, saya juga hadir Beb dari Hong Kong, dari Taiwan gitu kan, dari Singapura, ada juga yang lihat dari Malaysia dari Jeddah, Madinah, Mekah. Banyak nih teman-teman kita yang juga li, lihat di Jawa Timur yang dengar saat ini juga bah, banyak. Alhamdulillah. Ya, tuh saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mau pesan saja. Boleh? Pesan. Majelis seperti ini tolong diperbanyak. Yang model begini ya, diperbanyak. Entah jenengan mau baca simtud duror, mau baca burda, mau baca bar zanji, mau baca surah anam, mau baca diba, itu diperbanyak. Kenapa? Itulah yang mendinginkan rumah kita masing-masing. Jadi kalau kita pengen hidupnya tentrem, ayam, ya udah baca ini sebanyak bah, banyaknya. Rutin ya. Semoga ini manfaat. Mohon maaf, malam hari ini saya minta satu Al-Fatihah untuk Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi yang uh, wafatnya beberapa puluh tahun silam di bulan Rabiul Awal ya, tanggal 20 Rabiul Awal yang sudah lewat. Kemudian untuk teman saya Adam Sutawijaya yang belum lama meninggal. Kemudian untuk uh, beliau yang yang punya tanah ini yang kita beli ini ya. Itu uh, eh, Am Umar bin Salim Al-Jaidi. Kemudian untuk seluruh orang yang titip doa kepada saya bagi keluarganya telah meninggal dunia khususnya beliau-beliau yang membantu majelis majelis ini ya. E, semuanya entah itu dari keluarga saya, dari keluarga jenengan. Satu Fatihah ini semoga menjadikan kuburnya terang benderang dan semuanya berbahagia di alam sana. Terus menghadiahkan kepada kita pula rezeki yang Allah berikan kepada beliau-beliau juga kita diberi. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Yang kedua Al-Fatihah untuk semua yang sedang sakit. Ya, khususnya uh, suami dari bibi saya Am Soleh dan siapapun yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan sesegera mung mungkin dan tidak ada penyakit setelahnya. Yang lagi hamil semoga segera melahirkan tepat waktunya. Ya, segera nanti lahirnya tepat waktunya khususnya saudari Sri Sunarti. Semoga sehat walafiat nanti lahir anaknya soleh atau solihah bisa bahagiakan orang tuanya selama lamanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Yang terakhir Al-Fatihah semoga ya, Al-Fatihah semoga jenengan hatinya kecantol dengan majlis ini selama-lamanya. Dan majlis-majlis seperti ini selama-lamanya. Dan tidak pindah ke yang lain selama-lamanya. Al-Hadiniyah selama-lamanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Duduk dulu. Ada sedikit hidangan. Moga-moga cukup berkah. Nah, kalau enggak cukup silahkan lihat saja beri temannya sudah barokah. Ya. Ya, silahkan lihat beri temannya insyaallah barokah. Saya mewakili semua teman-teman minta maaf atas segala kekurangan ya kita belum bisa melayani dengan baik. Insyaallah nanti tahun depan jauh lebih bah, baik. Amin Allahumma amin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.